madrasah ahlul ra'i dan madrasah ahlul hadis seperti yang telah kita sebutkan terdahulu. Maka ingin kita ingatkan di sini bahwa apa yang terjadi dari munculnya kedua madrasah tersebut ini hanya dalam bentuk harakah ya dalam bentuk pergerakan ilmiah ta'limiyah dan bahwa masing-masing dari madrasah tersebut memiliki kekhususan sesuai dengan tabiat keadaan dan tempat munculnya kedua madrasah tersebut. Maka di antara mumayyizat di antara mumayyizat sifat-sifat spesifik dan kekhususan dari setiap madrasah tersebut maka kita ingin ingatkan adapun madrasah ahlul hadis ya maka di antara mumanyizat yang disebutkan oleh para ulama tarikh tasyri' bahwa madrasah ahlul hadis yang ada di Hijaz ini memiliki spesifikasi dan keutamaan yang pertama bahwa dia adalah mautinut tasyri' wa nuzulil wahyi tatkala tempat dari munculnya madrasah ini itu justru pada tempat turunnya wahyu ya tempat awal diturunkannya syariat yaitu Makkah dan Madi, Madinah. Nah, ya. Kemudian bahwa sebagaimana halnya pula pada era para sahabat di madrasah Ahlul Hadis tersebut ya dimakruhkan, dibenci adanya pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan yang belum terjadi. Atau dengan kata lain bahwa permasalahan-permasalahan yang ada juga masalah kekinian yang dibahas adalah ketika masalah terjadi dan bagaimana solusinya. Belum ada perluasan permasalahan, bagaimana jika terjadi keadaan seperti ini dan seterusnya yang disebut dengan masalah iftiradiyah. Dan yang ketiga, bahwa di Madinah tidak ada bid'ah. Tidak ada bid'ah. Ya, kita tahu bagaimana ketatnya Imam Malik dan itu beliau dapatkan dari guru-guru beliau sebelumnya tentang masalah perkara baru dalam agama sampai diceritakan kepada kita oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi bagaimana pertama kali ia datang ke Madinah untuk talabul ilmi. Di mana karena beliau adalah musafir, maka beliau datang ke Masjid Nabawi lalu meletakkan tasnya di hadapannya. Kemudian masuklah Imam Imam Malik ketika ditegakkan solat dan beliau memimpin solat dan setelah solat atbal ala nas Imam Malik menghadap kepada manusia lalu kemudian mengingatkan tas milik siapa ini lalu beliau peringatkan dari perkara baru dalam agama dan dibuatnya perkara yang tidak dikenal di zaman Rasulullah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata Abdurrahman bin Mahdi, saya berharap saya baru masuk Islam hari itu saja. Ya. Saking khawatirnya dia, takutnya dia dengan kemarahan Imam Malik. Ya. Imam Malik terkenal dengan apa yang merupakan usul madhab beliau yaitu amal ahlul Madinah. Apa yang menyelisih amal ahlul Madinah maka beliau ingkari. Paham ya? Ya, itu tabiat dari fikih Imam Malik qadasatu an-nusus. Qadasatu an an-nusus. Jadi bid'ah tidak ada di zaman itu, ya di tempat tersebut ya atau sedikit. Kemudian ada ada pengingkaran yang tegas. Kemudian yang keempat adalah kemapanan dari para ulama ya Hijaz, kemapanan mereka dalam hal ilmu, yaitu apa? Keluasan riwayat mereka mereka, keluasan riwayat mereka. enam, Ya, dan ketika permasalahan yang terjadi juga banyak, tetapi ya tidak seperti negeri-negeri yang lain dan bahwa madah ibaratnya bahan baku untuk mengambil istimbat itu tersedia dalam jumlah yang banyak maka agak mudah lagi mereka menyelesaikan masalah-masalah ter tersebut tidak keluar dari konteks Al-Quran dan As as-sunnah dan apa yang mereka dapatkan dari amalnya para sahabat, sahabat khususnya khulafa ar-rasyidin. Mereka tidak butuh keluar dari perkara tersebut. Paham ya? Ya. Baik. Hal yang berbeda dengan madrasah ahlul ar-ra'i. Hal yang berbeda dengan madrasah ahlul ra'i. Nah, adapun spesifikasi dari madrasah ahlul ra'i ya bahwa yang pertama merekalah yang kemudian memunculkan apa yang disebut dengan fiqhul iftiradi fiqhul iftiradi atau fiqhul takdiri itu fikih tentang permasalahan-permasalahan yang belum terjadi namun terbayangkan kemungkinannya dan membutuhkan penyelesaian ya atas permasalahan-permasalahan tersebut itu fiqhul iftiradi Ya. Mereka lah yang terkenal tawasul dalam perkara ini. Kemudian perkara yang kedua dari spesifikasi madrasah ini adalah bahwa ta'ur talamid bil bahfi wal istimbal an tariqil as'ilah. Para murid-murid dari madrasah ini terbiasa untuk al-bahth untuk melakukan telah ya dan diskusi serta istimbab dan pengambilan kesimpulan hukum antariki al-as'ilah dengan metode soal jawab. Metode soal jawab. Ya, telah kita sebutkan tabiat dari tempat memberikan pengaruh ya bahwa madrasah al hurai yang dia ada di Kufah bersentuhan langsung dengan negeri-negeri Islam yang baru terbuka yang banyak karenanya orang-orang ajam dari orang Persia dan orang Cina dan sebagainya yang mereka dapatkan maka jadilah kemudian mereka mendapatkan banyak permasalahan-permasalahan permasalahan banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang ya dan kemudian butuh jawaban untuk masalah-masalah yang mungkin akan terjadi dari permasalahan yang telah diselesaikan. Paham ya? Maka ini tabiat dari madrasah ini. Ya, ta'awud at-talamid 'ala al-bahthi wal istinbat an al as'ilah. Terbiasanya para murid-murid dari madrasah ini untuk menelaah, membahas, mendiskusikan serta mengambil istimbat hukum melalui metode soal jawab. Ya. Dan tidak mungkin untuk mengingatkan pada masa mereka itu tidak mungkin untuk mengingatkan manusia untuk jangan bertanya kan begitu ya apa yang tidak terjadi pada madrasah Alul hadis karena memang akan semakin banyak pertanyaan karena luasnya cakupan wilayah problematika yang beragam dan orang-orang yang baru mengenal is Islam baik ya kemudian diantara khusus yang lain adalah bahwa kila tiriwa kila tiriwayatil hadis sedikitnya riwayat hadis wat tasyaddudu fi syuruti riwayatihi serta tasyaddud dalam syarat-syarat riwayat wa tahammulih ya wa tasyaddud fi syuruti riwayatihi wa tahammulihi siyanatan lisunnati anil wad'i fi mujtama'in la yatawarra'an dalik ya sedikitnya riwayat Kemudian bahwa adanya tasyadud, adanya pengetatan dalam syarat-syarat riwayat dan syarat-syarat mengambil hadis. Tujuannya untuk menjaga sunnah ya dari apa yang ada dari masyarakat yang mereka dekat dengan kedustaan ya apalagi bersentuhan dengan orang-orang Persia ya jadi banyak kedustaan sehingga mereka sangat berhati-hati dalam mengambil riwayat, riwayat. Ya. Dan karena itu pula lah kemudian ya sedikit riwayat yang mereka terima sementara masalah yang berkembang menyebabkan mereka menggunakan ra'yu. Mereka menggunakan ra'yu. Taib. Ini tabiat dari eh, masing-masing uh, madrasah tersebut dan itu dimulai pada kita sebutkan tadi dari eranya para sahabat ya dan murid-murid mereka ya yang kemudian menanamkan apa yang ada di metode-metode pengambilan hukum tersebut menyesuaikan dengan keadaan setem, setempat dan problematika yang mereka hadapi di tempat ter, tersebut ya. Baik. Jika ini diketahui maka kita akan berpindah kepada era yang keempat الدور الرابع المرحلة الرابعة عصر أئمة المذاهب zaman para imam madhab yaitu pada tahun 100 Hijriah sampai 320 Hijriah sampai 320 Hijriah ya ya boleh karena eh, perbedaan kuantitas eh, menyebutkan bahwa belum ada riba untuk penyebaran hadis atau uh, penyebaran pencatatan hadis itu. Oh begitu. Iya, rihla ada, rihla ada, tapi ya begitu tadi jumlahnya sedikit, ya. Rihla sudah ada, bahkan pengiriman pun sudah ada, ya. Ya, ya. Tetapi kan tidak mampu memenuhi kebutuhan eh, untuk penyelesaian masalah yang berkembang di masyarakat ketika itu. Ya. Wilayah yang begitu luas dengan satu dua orang alim, ya, maka tentunya tidak akan memenuhi kebutuh kebutuhan gitu, ya. Jadi e, sudah ada rihlah, bahkan rihlah sudah telah dimulai ya pada zamannya para sahabat. Ya. Ketika sebagian sahabat seperti yang terjadi dengan Jabir bin Abdullah, ya, ingin mencari sebagian riwayat-riwayat hadis Rasulullah yang pernah mereka dengarkan dan mereka ingin tahabut dengannya ya rilah sudah ada ya tetapi itu tadi bahwa meskipun demikian karena jarak yang jauh dan sebagainya ya dan memang harakatul rihlah ketika itu sudah ada tapi tidak sebesar tahun-tahun berikutnya tahun-tahun berikutnya maka semangat rihlah itu semakin besar ya karena keinginan manusia untuk mendapatkan il, ilmu syariat ya jadi sudah ada rihlah ke Madinah, ke Hijaz dan sebagainya, ya. Tetapi masih dalam kapasitas tertentu. Wallahu a'lam bissawab. Nah. <clears throat> Baik, kita lanjutkan sekarang insyaallah Asru Aimatil Madahib. Kata Syekh, min awal qarni al-thani al-hijri ila muntasif al-qarni al-rabi' كان هو الأصل الذهبي للفقه والاجتهاد حيث برع أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم في ممارسة الاجتهاد والتفريع الفقهي وتبلورت مذاهب فقهية متكا مذاهب فقهية مذاهب فقهية متكاملة وخصبة وضحت سائدة يقلدها المسلمون في كل أنحاء العالم ودونت السنة النبوية رسميا في أهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وانتصر الإمام الشافعي للسنة حتى لقب بناصر السنة وإمام الحديث طيب pada awal abad kedua Hijriah sampai pada pertengahan abad keempat adalah asrul zahabi zaman keemasan dari fikih dan ijtihad. Tatkala muncul tokoh-tokoh imam mazhab yang empat dan selain mereka dan mereka terkenal dengan mumarasal ijtihad ya dengan e, kegiatan ijtihad ya terjun mereka dalam perkara ijtihad ini wa tafsir al fiqhi dan rincian-rincian fikih pembahasan rincian-rincian fikih ya. ya sesuai dengan semakin kompleksnya permasa permasalahan ya. Dan kemudian menjadi kokohlah madzhab-madzhab fikih ya, mutakamilah khasbah yang saling menyempurnakan dan khasbah ya, subur tumbuh subur wadhat sa'idatan yuqalliduhal muslimun dan menjadi uh, kemudian muncullah madzhab-madzhab tersebut ya, terkenal ya, tersebar dan diikuti oleh kaum muslimin dari berbagai belahan dunia. Duwinatus sunnah nabawiyah Ditulislah kemudian sunnah nabawiyah rasmian pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya dengan perintah beliau kepada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ya dan yang lainnya untuk menuliskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa intasar al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i kemudian muncul untuk membela sunnah Nabawi terkenal dengan kitab-kitabnya seperti Ar-Risalah kemudian apa? Jima'ul Ilm ya dan beberapa kitab-kitab beliau sendiri yang tujuannya adalah untuk pembelaan kepada sunnah hingga beliau dijuluki Nasir Sunnah wa Imami Al-Hadis. mafahimul مفاهيم wal والرأي wal istihsan النزاع فيها dan ini yang penting Wastaqarat mafahimul qiyas dan kemudian pemahaman-pemahaman kias ma'alimnya kemudian menjadi kokoh pada zaman Imam Syafi'i wal ra'yi demikian pula ar ya wal istihsan ba'dan niza' fiha setelah adanya perselisihan yang panjang dalam masalah ini seperti yang kita sebutkan antara madrasah Imam Malik dengan madrasah Imam Abu Hani Hanifah ya Baik maka Imam Asy-Syafi'i ya menggabungkan antara ketua, kedua metodologi tersebut memilih mana yang sesuai dari kias dengan apa yang datang dari dari dari mana yang dekat kepada dalil syariat dari istihsan ya dan iktibarul masalih mana yang jauh ya طيب ودون الإمام الشافعي أصول الفقه وظهرت الاصطلاحات الفقهية وظهر نوابغ الفقهاء سواء في مظلة مدرسة الحديث أو مدرسة الرأي Tentu saja ketika muncul madrasah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang di madrasah al-hadis, kelanjutan kan dari madrasah al-hadis, maka madrasah ahlu ra'yi juga mengalami perubahan. Juga mengalami perubahan atau penguatan tepatnya. Penguatan ya ketika mereka mendapatkan diskusi dari ahlul hadis. Ya, maka mereka pun membuat ya perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara itu, ya. Menguatkan apa yang ada dari usul-usul mereka dan seterusnya, ya. Sehingga kita dapatkan pula dalam sebagian ilmu usul fikih dan cabang-cabang fannya di antara ulama yang lebih dahulu menuliskannya adalah ulama Ahnaf pula. Seperti dalam Qawaid al-Fiqih, al-Fiqhiyah misalnya, ya ulama Ahnaf, ya. Baik, karena mereka lah yang lebih dekat kepada kawaid kawaid al-an al ama Kebiasaan mereka dengan itu ter, mereka terbiasa dengan qawaidul ama itu. Ya? Ya. Maka itu yang ada. Adapun usul hadis tentu saja dari golongan ahlul hadis gitu kan. Ya. Kemudian memadukan keduanya adalah tadi Imam Asy-Syafi'i. Baik. Kemudian muncul istilah fikih, muncul para fuqaha an-nabiq, ya nawabiqul fuqaha baik di bawah naungan madrasah hadis maupun madrasah ra'yi وحب الناس الفقه وعكثوا على التفقه المتخصص في علم الأحكام الشرعية وهو fiqh aman biqaulin Nabi SAW mengaku manusia pun semakin cinta kepada fikih ya dan mereka memperdalam ilmu fikih dan menghususkan dalam ilmu tentang hukum-hukum syarak tersebut ya. Baik. Kemudian pada pertengahan abad kedua Hijriah ya mulailah penulisan kitab-kitab madhab mulailah penulisan kitab-kitab madhab dubinat kutubun mustaqillatun fi kulli madhabin mithlu kutubi Muhammad bin Hasan al-Shaybani, murid dari Imam Abu Hanifah ya terkenal dengan kitabnya ya Al-Iktisab fi rizki al mustata Ya. Juga ada sebelumnya Abu uh, Qadi Abu Yusuf. Ya. Dengan Adabul Qadi, Kitabul Kharaj, Kitabul Mabsut, Kitab Al-Amali fil Fiqhi, Kitabul Buyu, Kitabul Jawami', ya. Maka ditulislah kemudian kitab-kitab dalam madhab. Madunah Imam Malik, ya. Wal Imam atau Mudawwana, ya. Apa yang benar namanya Ustaz? Maduna atau Mudawwana? Mudawwana, bukan maduna. Wal Umli Syafi'i, Kitabul Umli Syafi'i. Ya. Wakanat dan sebagian orang mentashkik bahwa Al-Um bukanlah kalangan dari Imam Asy-Syafi'i, ya. واللي قرأنا الإمام الشافعي رحمه الله وكانت هذه المذاهب بما أنجزته من ثرو من ثروة فقهية خصبة خيرا وبركة على الأمة الإسلامية حيث يجد فيها المسلمون ما يحقق السماحة والمرونة وتغطية الحاجة يا لماذا الإمام مالك di kanan kitab al mudawwana kemudian Al-Umm Imam Syafi'i dan buku-buku yang lainnya seperti yang disebutkan maul Ilm ya tentang uh, apa uh, pembelaan beliau tentang khabar wahid yang disebut oleh beliau khabarul khas ya dan sebagainya ya kemudian bahwa mazhab-mazhab tersebut dengan apa yang telah mereka hasilkan dari Perbendaraan fikih yang subur ya membawa kebaikan dan barakah bagi umat Islam haitsu yajidu fil muslimuna ma yuhaqqu samaha di mana kemudian kaum muslimin mendapatkan apa yang dengannya mereka mewujudkan apa yang ada di samaha dari kemudahan Islam wal murunah dan keharmonisan kesesuaian ya ya eh, syariat Islam tersebut dinamisnya ya syariat Islam tersebut wa hajah Eh, waqtil hajat dan terpenuhinya hajat dan kebutuhan manusia. Kemudian madhab al-fiqih as-sa'idah madhabul ibadiyah wal zaidiyah wal imamiyah. وساد مذهب الظاهري فترة من الزمان في الأندلس ثم انقرض أتباعه ya kemudian pula madzhab-madzhab fikih yang muncul yang lainnya seperti Ibadiyah, Zaidiyah, Imamiyah dan juga Zahiriyah yang muncul di Andalus yang bertaknya adalah Daud Al-Zahiri sebenarnya itu pada tahun 270 Hijriah beliau wafat ya pada pertengahan abad ke 3 ya ya pertengahan abad ketiga maka waktu-waktu inilah yang disebut dengan zaman keemasan dari madhab fiqhiyah ya namun kita ingatkan bahwa madhab sesungguhnya tidak hanya dari empat madhab yang disebutkan atau apa yang disebutkan dari madhab tambahan dari Ibadiyah, Zaidiyah dan Imamiyah ataupun madhab Zahiriyah yang kemudian menghilang ya banyak madhab-madhab yang lainnya namun kemudian juga tidak tersebar bahkan hilang ya seperti apa yang disebutkan oleh para ulama madhabnya Hasan al-Basri Sufyan al-Thawri al-Auza'i Sufyan bin Uyainah madhab al layfiyah Layfi ibn Sa'ad yang dikatakan Imam Syafi'i afqahu min Malik lebih fakih dari Imam Malik. Tapi kata Imam Syafi'i, hanya saja murid-murid Al-Laif menghilangkan ilmu guru mereka, ya. Kemudian uh, Ishaq bin Rahoya sampai kepada Abu Thawr, sampai kepada Daud Al-Zahiri sampai kepada Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, ya. Yang dikatakan beliau dari mujtahid mutlak, ya. Yang beliau bisa memiliki madhab tersendiri ya nah, ini semua juga muncul pada dekade tersebut ya pada era tersebut era 1100 eh, Hijriah sampai 320 Hijriah ya karena Imam At-Tabari wafat pada tahun 310 Hijriah. Baik, ini zaman keemasan ya. Dan biasanya para ulama tarikh tasyri dalam era ini akan menyebutkan tentang ya tokoh-tokoh imam madhab yang empat ya dan bagaimana kemudian mereka mengarang kitab-kitab mereka ya serta siapa kemudian murid-murid mereka yang menyebarkan ya fikih mereka mereka ya tapi tatkala kita membahas dalam bentuk pengantar pembahasan kita maka insyaallah kita cukupkan seperti apa yang disebutkan oleh Syekh yang penting untuk kita ketahui bahwa zaman keemasan fikih di sinilah tempatnya pada zaman inilah ya. Baik. Selanjutnya Daurul Khamis. Era yang kelima Mamak dan Madahib yang dimulai dari tahun 320 Hijriah sampai 656 Hijriah atau yang ditandai oleh para ulama dengan sukutu Baghdad. Takluknya kota Bag Baghdad dan hancurnya kota Baghdad oleh pasukan Tatar. 6. Kata Syekh, "Min muntasifil qarni rabi ila muntasifil qarni sabi wa ma ba'dahu kana asrul jumudi nisbiyan ala madhahibil a'immati al sabiqin wa sadat taqlidu wa akafa al-atba'u wa talamidu ala at-ta'lil al-ahkam." والترجيح الداخلي في المذهب نفسه والترجيح الخارجي ترجيح المذهب على ما سواه ووجدت ظاهرة النقاش والانتصار للمذهب وشاءت المناظرات والجدل المذهبي أمام وزراء والكبراء طيب pada pertengahan abad keempat sampai pertengahan abad ke-7. Pertengahan abad ke-7 dan sesudahnya sedikit. Maka dia adalah era jumud. Era jumud. Zaman ke kebekuan gitu ya. Nisbiyan ya. Ala immati al-madhahib as-sabiqin. Ala al-madhahib al-immati as-sabiqin. Yaitu jumud kepada madhab dari imam-imam yang telah disebutkan terdahulu. Yaitu imam yang empat sadat taklid, taklid mendominasi, ya. Wa kafar atba'u at-talamid ala ta'lil ahkam. Para pengikut dan murid-murid, ya, menyebutkan diri dengan menyebutkan ilah dari hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama tersebut wa tarjih dakhili fi madhhab nafsihi dan merojihkan atau tarjih dakhili merojihkan dalam konteks madhab tertentu saja ya yang merojih dalam madhab ini karena bagaimanapun di antara madhab itu sendiri dan pengikutnya, murid-murid dari a'immatul madhahib itu sendiri, akan terjadi pastilah perbeda, perbedaan pendapat, ya, perbedaan hukum. Maka akhirnya mereka pun atau ulama yang berikutnya melakukan tarjih dari pendapat-pendapat tersebut. Tetapi sifatnya tarjih dahili, Tarjih ke dalam saja. Ya, ada juga terji al-khariji yaitu merojihkan sebagian madhab dari madhab yang yang lain yang kemudian menjadi awal untuk adanya ta'assub madhabi misalnya ya baik wa wajidat wa ditemukan telah, telah didapatkan ketika itu adanya niqash perdebatan ya pembelaan kepada madhab ya tersebarlah munazarat diskusi debat madhabi di hadapan para wazir, para menteri maupun para pembesar. Wa ulifat al-kutubu fi qawadin nazar wa utliqa 'alaiha ilmu adabil bahthi. Ditulislah kemudian buku-buku yang berkaitan dengan kawailun nazar, nazar, kaidah-kaidah pembahasan, ya. Kemudian disebutkan namanya dengan istilah ilmu adabil bahthi, ilmu adab pembahasan, ya dalam maksudnya ada bahthi wan nazar wal jadal ya yaitu adab dalam debat diskusi dalam pembahasan ya wa al ulama bi ikhtisar al fiqh fi al madahib al mukhtalifah hatta wujida fiha fiha ma yushbihu al alghaz kemudian para ulama yang belakangan memberikan perhatian dengan bentuk meringkas ya kitab-kitab fikih dalam madhab yang beragam ya ulama madhab syafi'i meringkas kitab-kitab fikih madhab Syafi'iyah tentu saja. Demikian pula madhab-madhab yang yang lainnya, ya dari uh, Al-Um, kemudian ada Muhtasar Al-Muzani, murid dari Imam Syafi'i, diringkas, ya, ya atau disyarah dulu, ya, dengan misalnya uh, Nihayatul Matlab, ya, ya. kemudian nanti Nihayatul Matlab lagi diringkas misalnya, ya, eh, dengan apa Al-Wajiz ya, Al-Basit. Ada juga Al-Wajiznya, diringkas lagi ya. Al-Wasit ya. Maka demikian. Nah terus ada ringkasan-ringkasan dalam satu madhab dari kitab-kitab yang ada. Dan akhirnya sampai kemudian didapatkan dari ringkasan-ringkasan tersebut majusul al-ghaz. Apa yang sifatnya hanya seperti rumusan-rumusan saja. Saking diringkasnya permasalahan itu hingga dia menjadi seperti rumus-rumus saja seperti rumus-rumus istilah yang sulit untuk difahami ay ara fiqhiyah mukharrajah ala usulil madhab alladhi yantamuna ilaihi yaitu pendapat-pendapat fikih yang dikeluarkan dari usul madhab dikeluarkan dari usul madhab ya ya طيب وقد يخالفون في إمام إمام المذهب في بعض الأحكام يا وحل هذا الاجتهاد al-muqayyadu mahall al-ijtihad al-mutlaq ladai a'immatil madahib wattasa'a midanu ilmi usulil fiqh ya kemudian kadang mereka yang mengeluarkan takhrij alal usul ya al-madhab pendapat-pendapat yang dikeluarkan dari usul madhab kadang menyelisihi apa yang datang dari nusus al-imam al-madhab. Nas-nas dari imam mad madhab. Ya. Demikianlah terjadi dan kemudian ijtihad yang muqayyad ini menduduki kedudukan ijtihad mutlak di kalangan ulama ma madhab, aimatul madhab Asalnya ijtihad mutlak yang gairu muqayyad tentu saja tidak terbatas pada satu madhab tertentu, tertentu ya tapi ini terbatas pada madhab tertentu seperti madhab syafi'i. Mereka melakukan bentuk ijtihad di dalamnya, ya, sehingga disebutlah dia ijtihad muqay, muqayyad, ya, dan meluaslah bidang cakupan ilmu usul fiqih. Wa fi ma ba'da muntasif al-qarn sabi ya, ba'da suquti Baghdad ada yang terbalik fitak taqdim wa ta'khir, ya, ba'da suquti Baghdad ya setelah takluknya kota Baghdad tahun 656 amal jumud war rukud wa hufidha al mutun al mukhtasar al fiqhiyah lakin lakin nashatat حركة التدوين الفتاوى والتطبيقات الفقهية العملية وهو مسمى بالدور الفقهي السادس لدى مصنفي تاريخ التشريع setelah takluknya kota Baghdad maka keadaan fikih kemudian cenderung disebut sebagai era stagnan, ya, jumud, ya, rukud. Ya, dibuatlah mutun mukhtasarat dari fikih yang ada, ya. Kemudian dibuat pula ya kitab-kitab fatwa dan tatbiqat al-fiqhiyah amaliyah praktek amaliyah dari fikih-fikih yang ada tersebut fi itar al-madhabi dalam cakupan madhab saja tentu saja ya dan mulailah kemudian fase yang berikutnya fase yang keenam dari fase tarikh tashri al islami ya jadi yang bisa kita petik dari era yang kelima ini bahwa dalam era yang kelima ini yang terjadi adalah ya perluasan dari apa yang telah muncul pada era sebelumnya dari madhahib fikih, madhahib al fikiah, ya kan maka kemudian disyarah dijelaskan dan sebagainya dibuatlah kemudian eh, takhrijat ala usulil a'immah disebutkan ya kawaid-kawaid yang digunakan oleh para a'immah dalam madhab-madhab tersebut ya masing-masing menuliskan kaidah madhab tersendiri ya Taib sampai memasuki zaman atau era yang keenam. Ad-Daur Sadis. Asrul yaqrati wal, wal Nahda al haditha Zaman kebangkitan atau keterjagaan dan kebangkitan yang baru. Ya. Ya, sebagian ulama yang membagi menjadi tujuh marhalah tingkatan, ya menyebutkan tingkatan-tingkatan yang lainnya, tetapi dia tidak jauh berbeda dari tingkatan yang keenam, era yang keenam. Adapun kemudian yang ketujuh yang mereka sebutkan adalah daur as-sadis di sini, yaitu asrul yaqwa atau nahba al-haditha. Kata Syekh, wa huwa alladhi ibtada fil waqi' min tarikh dhuhuri majallah al-ahkam al-adliyah dijadikan patokan oleh para ulama tarikh tashri sebagai patokan awal dari munculnya kebangkitan atau zaman kebangkitan fikih ini adalah terbitnya majalah al akam Al-Adliyah pada tahun 1286 disini sebutkan disebutkan demikian 1286 Hijriah ya dalam sebagian masalah kita bahkan 1293 Hijriyah. Ya. Dan itu di bawah naungan Khilafah Utsmani, Utsmaniyah di Tur di Turki yang notabene khilafah ketika itu ya bi madhab Hanafi. Mereka bermadhab dengan madhab Hanafi. Tapi tatkala dilihat oleh khalifah ketika itu bahwa masalah-masalah yang terus berkembang dan masih banyak masalah yang membutuhkan penyelesaian, ya maka untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya dan menjadi pegangan standar dalam pemerintahan maka diperintahkanlah para ulama untuk berkumpul dan menuliskan apa yang disebut dengan tadi majalatu al-ahkam al-adliyah ya di mana yang diinginkan sebenarnya adalah bahwa dikumpulkan mawad materi-materi ya semacam undang-undang yang bisa mencakup dan menyelesaikan permasalahan um, umat dan dipesankan kepada mereka meskipun itu di luar dari cakupan madhab Hanafi meskipun itu di luar cakupan madhab Hanafi meskipun asalnya ahkamul adliyah dalam madhab ha, Hanafi baik maka dibuatlah majalah al-ahkam al-adliyah yang berisi 1851 madah materi terdiri dari 16 kitab ada fasal dan bab-babnya ya kemudian mengikutinya Mursidul Heran ya kitab Mursidu Al-Heran ila ma'rifati ahwalil insan ya juga dalam madhab Hanafi oleh Muhammad Qadri Basha berisi 1054 madah 1054 madah kalau di sini disebutkan 1049 madah afwan 1045 madah dan sebagian referensi ya thumma talahu mushidul hayran fi ma'rifati ahwalil insan liqadri Basha fi Misr ويشمل يا ألف وتسعة وأربعين مادة في أحكام Al-Mu'amalat wa Ahkamil Waqfi wal Ahwal Asyakhsiyah yang mencakup 1049 madah pada permasalahan ahkamul muamalat, hukum-hukum muamalah, ya, buyu dan sebagainya, ya. Hibah dan seterusnya, wa ahkamul waqf, ya. Dari ukut ukut tabarruat, wa ahwal asyakhsiyah, ahwal syakhsiyah talak, rujuk e, nikah talak dan sebagainya. ثم تقنين الفقه المالكي في المعاملات المدنية في ليبيا للشيخ محمد محمد عامر ومجلة الالتزامات والعقود التونسية للمستشرق يا سانتا بيلانا التي ضمنها الكثير من قواعد المذهب المالكي kemudian ada takninul fiqhi ya ada takninul fiqhi undang-undang fikih taknin ya adalah susunan dari undang-undang ya dalam mazhab Maliki dalam perkara muamalat madaniyah ya muamalat madaniyah ya muamalat kontemporer di Libya oleh Syekh Muhammad Muhammad Amir kemudian majalah Iltizamat wal Uqud di Tunis ya sesungguhnya kebanyakan berkaitan dengan masalah apa mua muamalah ya kan iya karena perkara muamalah lah yang dia yak yakbalut tataw tatawur yang dia berkembang terus. Beda dengan ibadat kan gitu ya. Dasarnya letaknya sudah jelas gitu. Ya. Dia ahkamu ta'budiyah. Ya, meskipun mungkin masuk masalah-masalah yang pelik dan rumit, kembangan dari masalah yang ada sebelum sebelumnya gitu. Ya, tetapi yang paling membutuhkan penyelesaian dan berkembang dinamis adalah masalah mua muamalah. Sementara butuh standar yang tetap, butuh apa kejelasan hukum dalam masalah-masalah seperti seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar kita kemudian mendapatkan rezeki yang halal. Ya, agar kita mendapatkan barokah dari muamalah yang kita ker kerjakan, tujuan maslahat duniawi teraih ya dan tidak meninggalkan apa yang diharapkan dari maslahat ukhrawi ukhrawiyah. Begitu kan? Taib. Ya. Maka kebanyakan dari perkara-perkara tersebut dalam pembahasan seputar muamalah. Thumma Majalatul Ahkam Asy-Syar'iyyah ala Madhhab Al-Hambali. Ya, boleh sebutkan majalah Iltizam Al-Uqud Tunisia oleh orientalis Santa Pilana yang mengandung kaidah-kaidah madhab Maliki ya dan sebagian kaidah-kaidah madhab ya, As-Sunniyah yang tiga yang lainnya Kemudian majalah ahkam syar'iyyah dalam madhab Hambali yang dicetak tahun 1401 Hijriah atau 1981 oleh Syekh Ahmad Al-Qari Al-Makki Qadi Makkah Qadinya Makkah ثم جهود الأزهر أخيرا في تقنين أحكام فقه المذاهب الأربعة kemudian juhud uh, usaha dari para ulama Azhar yang terakhir untuk membuat undang-undang tentang hukum fikih mazhab yang empat wa ijadi mashru' muwahhad lil qawanin al-islamiyah wa tashri'at al-hudud di Libya serta pembentukan mashru' muwahhad ya ada program yang terpadu untuk undang-undang Islam ya dan pensyariatan hudud di Libya tahun 1970 satu. Ya. Wakana. Kemudian diingatkan di sini. Wakana min ahammi awamil nahdlatil haditha Juhudu a'immatil islah. Dan diantara yang terpenting dari sebab dari nahba al haditha adalah juhud dari para imam imatul islah seperti Al-Allamah Asy-Syauka Asy-Syaukani kemudian Sayyid Jamaluddin Al-Afghani Muhammad Abdu, Imam Muhammad Abdu, Muhammad bin Abdul Wahab, Ahmad Sarhandi Al-Hindi, Sarhadi, Ahmad Sarhandi Al-Hindi, Syekh Waliullah Dehlawi di India, ya. Apa yang disebut dengan uh, eh, harakatut tajdid, ya. Ya, yang ada di Maroko, yang ada di India, di Mesir dan di Saudi tentu saja, ya. enam. وتم تصحيح النظرة إلى الاجتهاد بدءا من bad'an الإمام السيوطي ya kemudian telah dimulai sebenarnya asasnya ya tasihun nazar ila ijtihad pelurusan pandangan terhadap ijtihad yang dianggap sebelumnya sebagai tertutupnya pintu ij, ijtihad ya setelah selesainya zaman kemasan dari mazhab mazhab yang empat Kemudian yang ada adalah zaman jumud, ya, di mana mereka mengatakan telah tertutupnya pintu ijtihad, ya. Maka kemudian di antara para ulama yang mengangkat permasalahan ini adalah Imam Asyuti, ya, dan belum menjadikan dirinya sebagai salah seorang di antara imam al mujtahid tersebut, ya. Maka Dimulai dengan Imam Asy-Syafi'i tahun 911 Hijriah beliau wafat alladhi da'a ila darurat ijtihad yang beliau mengajak akan kemutlakan perlunya ijtihad itu sendiri wa annu fardun kifai dan bahwa adalah kewajiban kifai adal ulama al mutadawwaruna ila asli hukum syar'i wa huwa fathu bab al ijtihad liman kana ahlan lahu wa sara dha malkatan ijtihadiyatan maqbulatan ذا ملكة اجتهادية مقبولة من جماهير المسلمين أما غير المؤهلين للاجتهاد فمحجور عليهم ما يدعون اجتهاده لأنه مضحك وخطأ واضح dengan mulainya apa yang dipaparkan oleh Imam As-Suyuti dan beliau menghadapi pertarungan yang berat ketika beliau memunculkan pembahasan tentang perkara istihad ini ya kemudian berangsur-angsur masuklah kepada kalangan kaum Muslim pemahaman akan pentingnya istihad itu dan bahwa istihad adalah fardu kifai dan kemudian kembalilah para ulama untuk menjadikan penerang dalam pemahaman mereka terhadap nas-nas syariat apa yang merupakan asal dari hukum syar'i yaitu dalil dari syariat, masadurus syariah dan terbukanya pintu isyihad bagi orang-orang yang capable dalam perkara tersebut dan menjadi menjadi bagi orang tersebut ya malaka eh, orang yang memiliki kemampuan istihad yang diterima di kalangan kebanyakan kaum muslimin adapun yang tidak memiliki kemapanan tidak capable dalam masalah istihad seperti ini pemahjurun alaihi mayad dauna istihadahu maka perkara yang tentu saja tertolak dari mereka apa yang mereka sebutkan dari ijtihad tersebut ya dan ditinggalkan apa yang mereka ucapkan dari klaim li'annahu mudhikun wa khata'un wadih karena dia adalah perkara yang lucu ya menyebabkan tertawa dan merupakan kesalahan yang nyata perkara yang tidak sepantasnya gitu maksudnya ya wa kana lil ihtikaki bidul al ajnabiyah wa dhuhuri as-sara'at al fikriyah wa mutatallabat al asr alladhi qadha بمئات المشكلات الحديثة دور متميز في تحريك الاجتهاد dan di antara faktor yang mendorong ya lahirnya harakah istihadiyah atau harakah istadid ya dalam takbir sebagian ulama tarikh tashri era pembaruan fikih Islami ya adalah bersentuhannya kaum muslimin dengan negeri-negeri barat, negeri-negeri asing. Ya. Dan terjadinya pertarungan pemikiran dan tuntutan zaman yang memelemparkan kepada umat ini ratusan permasalahan-permasalahan baru. Ya. Maka perkara inilah diantara sebab yang memunculkan apa yang disebut dengan era ya tahrikil ijtihad memberikan dasar bagi terbentuknya era baru fikih Islami yaitu bergeraknya ijtihad. Baik. Wa kan lit-taba'ati atharun wadhun fi nashr al-ara. Dan dengan ditemukannya alat cetak ya maka tentu saja semakin mudah menyebarkan pemikiran apa yang dahulu sulit ya dan dahulunya orang ya mendapatkan suatu pemikiran itu melalui talaki langsung. Melalui talaki langsung. Duduk di hadapannya dan mengambil ilmu darinya. Tetapi dengan terbukanya ya percetakan-percetakan tersebut, maka ilmu pun tersebar sampai jarak yang jauh. Dan seseorang mungkin mendapatkan ilmu dari ulama yang ada di masyrik meskipun ia hanya duduk di, mag di maghrib misalnya ya maka semakin luas cakupan dakwah semakin luas dan tersebar ya harakah ilmiah tersebut maka kata Syekh wakana maka di antara awamil di antara sebab pula yang menjadi sebab munculnya era harakatul jadid tadi ya era pembaruan fikih islami wakana tabaati atharun wadih fi nashr al-ara dan bahwa percetakan buku-buku memberikan pengaruh yang besar pula yang jelas dalam tersebarnya pendapat-pendapat wa nasyri kunuzil fiqhiyah dan penyebaran perbendaraan-perbendaraan fikih wa unsyiatil jami'at dan dirikanlah jamiah-jamiah ya universitas-universitas sekolah-sekolah tinggi wa kana li asatidatiha dawrun wadihun fi tabanni ittijahi tajdid dan adalah para asatid para guru-guru besar ya para pengajar yang ada di jamiah tersebut dan jamiah yang pertama yang tertua adalah jamiah Al-Azhar ya memberikan pengaruh ya yang kuat pula ya memiliki andil yang besar yang jelas untuk terbangunnya ittijah at-tajdid wa fil Azhar asy-Syarif dan tatkala Azhar adalah universitas tertua harakat tajdid juga dimulai dari Al-Azhar al al azhar وبدت في الأزهر الشريف في أهل الإمام المراغي مصطفى المراغي terkenal dengan tafsir yang telah diterjemahkan tafsir al mara al-maraghi tawajjuhat ijadiyah fi islah ta'lim ya beliau memiliki arahan-arahan yang positif dalam memperbaiki metode pembelajaran wa idkhali madatil fiqh muqarin dan memasukkan materi baru apa itu fiqh al-muqarin al-muqarin ya ya itu muqaranah bainal madhab madhahib perbandingan madhab di manahij kulliyah syariah dalam kurikulum fakultas syariah yang ada di Al-Azhar thumma kathrat kulliyah syariah fil alam islami kemudian banyaklah muncul fakultas-fakultas syariah di negeri-negeri Islam wa sadara qanun tatwir al-azhar di fi'lan kemudian keluar waktu itu keputusan ya dari khalifah Uthman ya untuk melakukan pembaharuan kurikulum di Al-Azhar ya perubahan kurikulum di Al-Azhar dan ini menjadi sebab yang besar untuk munculnya apa yang disebut dengan uh, uh, mujamma majami dan apa yang ada ya disebutkan dari Eh, mausuat al-fiqhiyah. Baik. Wa adda kullu dhalika ila dhuhuri harakat istajdid wa tatwir wa mazid numu wal izdihar. Dan semua perkara-perkara tadi ya dari apa yang disebutkan sebelumnya mulai dari Imam As-Suyuti ya kemudian diskusi yang kuat yang terjadi tentang apakah pintu istihad tetap terbuka atau sudah tertutup untuk selama lamanya dengan adanya mazhab yang empat dan seterusnya dan eh, seterusnya ya maka berkembang terus ditambah dengan bersentuhan dengan negeri-negeri asing ya masalah yang terus bertambah yang membutuhkan solusi ya yang terasa bahwa salah menyelesaikannya lewat salah satu mazhab saja tidak mencukupi akan kebutuhan umat akan penyelesaian masalah tersebut maka ditambah dengan perbaruan kurikulum yang ada di Al-Azhar dibentuknya fakultas atau eh, apa eh, mata kuliah dari fiqh al-muqarin dalam fakultas syariah ya maka di antara sebab-sebab yang menyebabkan harakatus tajdid semakin berkembang tumbuh dan membesar ya kemudian wasadarat qawanin madaniyah wasadarat qawanin madaniyah fil biladil arabiyah mustamaddah al fiqh islami mulailah muncul undang-undang. Nah, ini kan beda. Kalau tadi hanya dalam tataran akademis. Pembahasan fikul mukaran tadi ini hanya dalam tataran akademis. Pembicaraan di mana? Di kampus-kampus, ya. Dalam tatbik yang ada dalam masyarakat, dalam urusan pemerintahan masih dipakai itijah madhabi. Ya. Nah, kemudian keluarlah atau mulailah dibentuk setelah semakin tersebarnya syariat fakultas syariat tadi untuk membuat undang-undang yang lebih fleksibel, lebih elastis, lebih harmonis, lebih mampu menyelesaikan permasalahan. Itu, itu asalnya ya. Maka dibuatlah undang-undang Madaniyah di negeri-negeri Arab yang diambil dari fikih Islami seperti undang-undang Sudan, Urdun, Kuwait dan Imarat. كما صدر في كل دولة عربية قانون قانون مستقل للأحوال الشخصية sebagaimana muncul pada setiap negeri Arab ya undang-undang tersendiri tentang ahwal asyakhsiyah ya tentang uh, apa uh, apa apa apa istilah modernnya ahwal asyakhsiyah Hah? Uh, bukan kalau siasa urusan, pemerintahan maka dia urusan manusia ya sosial kemasyarakatan ya ahwal syahsiyah perkara sosial kemasa kemasyarakatan berkait yang bersentuh langsung dengan masyarakat dan hajat kehidupan mereka mereka akhada fiha bil aslah min kulli madhhabin ya diambil dalam penyusunan undang-undang tersebut apa yang lebih aslah, lebih besar maslahatnya dari setiap madhab yang ada. Ya, dan ingat, ini sekarang bukan lagi tataran akademis, bukan sekedar diskusi, tapi sifatnya mengi mengikat karena undang-undang dalam pemerintah pemerintahan gitu, ya, yang dengannya kodi menetapkan keputusan dan menyelesaikan perkara perkara dan permasalahan gitu. Ya. Wasarat ruhul istihad al-jama'i fil i'timad ala syura al-ilmiyah fil majami' wal mu'tamarat al-fiqhiyah. Kemudian dominan, dominanlah ketika itu ya ruh istihad, semangat istihad jama'i dengan bersandar kepada syura ilmiah, dengan ber, bersandar kepada musyawarah secara ilmiah dengan metodologi analisa-analisa yang ilmiah ya fil majami wal mu'tamarat al fiqhiyah dalam majami dan mu'tamarat al fiqhiyah nah perkara pertama atau diantara perkara pertama yang melakukan perkara tersebut itu juga dari al azhar ya dengan majma' al buhus al islamiyah di Mesir ya atau majma' buhus asy'un al islamiyah di Mesir pada tahun 1961 kemudian Eh, majma' al-Fiqhi at-Tabi' li Rabit al-Alam Islami di Mekkah. Ya. Nah, pada pada tahun 1384 dimulai diusahakan dan mereka melakukan muktamar yang pertama tahun 1398. 1398 itu di Mekah Kemudian Majma' Fiqih al-Islami di India ya di Masail Qadi mujahid Islam al-Qasimi ya Kemudian diantara muktamar yang penting pula dan lembaga-lembaga yang semisal dengannya pada tahun 1391 ya dibentuk Hay'ah Kibar Ulama di Saudi ya yang diantara furuknya adalah Lajnah Daimah lil Buhut al Ilmiah ya mereka menerbitkan kemudian majalah Al-Buhuth Al-Islamiyah ya tahun 1391 Kemudian Mujamma Fiqih Al-Islami. Ya, di India tadi. Kemudian Mu'tamarat. Kalau tadi sifatnya kumpulan ya dari berbagai negara berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan ya kemudian mereka merumuskan sebuah pernyataan qararat ya yang sifatnya istihadiyah dan diingatkan bahwa apa yang mereka putuskan itu dalam perkara-perkara yang menyentuh kehidupan manusia secara khusus sosial kemasyarakatan juga masalah ibadah yang butuh penyelesaian dan adanya kesatu kesatuan biasanya seperti itu ya meskipun tidak selamanya mereka dalam pertemuan dan pembahasan menyatakan satu penda, pendapat tidak selamanya ya terjadi diskusi sebagaimana yang terjadi baik dalam diskusi-diskusi ilmiah yang lainnya kemudian dibentuklah muktamar muktamar seminar ya muktamar ya muktamarat dan yang paling penting di antara muktamar tersebut adalah muktamar Ar-Rabi li Sirah wa Sunnah Al-Islamiyah di Mesir. Muktamar keempat untuk Sirah Nabawiyah dan Sunnah Al-Islamiyah di Mesir. Tahun 1985 atau 1406 Hijriah. 1985. Kemudian Usbu' Al-Fiqh Al-Islami Al-Awwal fi Riyadh. Usbu' Fiqh Al-Islam Al-Islami tahun 1977 sebelumnya berarti ya kemudian multaqayat fikir islami ya adanya pertemuan ya fikir islami di Aljazair ya dan sekarang semakin bertambah terus karena bahkan terjadi spesialisasi dalam muktamarat mereka itu ada muktamar ekonom ekonom Islam ya ada muktamar ya Atibah ya, para dokter Islam, ya. Tetapi tentu saja tetaplah perkara syariat dikedepan, dikedepankan dalam masalah-masalah tersebut, ya. Tetapi kadang itu dijadikan sebagai awal untuk dibawanya permasalahan itu kepada para ulama syariah. Kadang kemudian dipadukan antara kehadiran para ulama syariah dengan para ulama uh, dalam takhasus tertentu tadi dalam fan tertentu seperti uh, tip uh, ataupun dalam ekonomi ya dalam permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam. Demikianlah semakin terjadi spesialisasi ya dalam perkara tersebut. Saya ingatkan ya setelah itu ada nadawat qadaya zakat al-mu'asarah ya kan? Mulai masuk masalah zakat, nadawat ya, nadwah ya tentang zakat Baitul Tamwil Al-Kuwaiti ya ada Baitul Tamwil Al-Kuwaiti yang bergerak dalam masalah perekonomian Islam di Kuwait ya Hai Al-Alamiyah Al-Mu'asara zakah di Kuwait ya lembaga internasional ya al muasara ya yang modern tentu saja yang berkaitan dengan masalah zakat dan timbangan-timbangannya serta ukurannya dan demikian pula apa yang dikeluarkan darinya zakat dari harta kaum muslimin apa yang tidak didapatkan pembahasannya dalam permasalahan-permasalahan terdahulu ya Mu'tamarat Al-Wihda Al-Islamiyah di Teheran ini agak keluar dari konteks sedikit ya Mu'tamar Kesatuan Islam di Teheran dan dia tempatnya Syiah Rafidhah tentu saja yang diinginkan ya imma apa yang disebut dengan uh, apa takrib baina sunnah wa syiah atau untuk memasukkan fikih Ja'fari sebagai madhab yang kelima dari madhab yang empat sebelumnya gitu ya sebagai bentuk pengakuan ya integritas dan sebagainya ya eksistensi wa mu'tamar al-fiqh maliki fi Abu Dhabi mu'tamar Imam Asy-Syafi'i fi Malaysia mu'tamar Imam Abi Hanifah fi Pakistan ya jadi muktamar-muktamar ini tetap menyebutkan satu madhab tertentu, ya. Tetapi pembahasan mereka juga meluas pada masalah-masalah muasarah, masalah kekinian kontemporer, dan kemudian mereka juga melihat apa yang terjadi dari khilaf dalam madhab tertentu, apa yang disebut dengan tarji ad dan melakukan tarji dalamnya. Demikianlah, ya, sampai muktamar fikir islami al-alami di Istanbul Nadawat Al-Barakah fi Jeddah di Saudi dan sebelahnya. Baik. Ini nadawat dan mu'tamarat. Nadawat dan mu'tamarat. Intinya tabadul ar-ra'yi. Tabadul ar-ra'yi, ya. Terjadi adanya saling membutuhkan. Dibutuhkan interaksi di antara para fuqaha meskipun dalam madzhab yang berbeda dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dan kompleksitasnya, ya keberagamannya. Baik, Lanjut kemudian dengan munculnya mausu'ah wa kathrat ta'lif uslubin wa manhajin hadithin fil fiqh islami fi rahabil jami'an. Kemudian juga muncul ya apa penulisan-penulisan buku fikih ya dengan metode dan manhaj yang baru ya di bawah naungan universitas-universitas yang ada ya tadi karena memang asalnya ini dimulai dari apa tadi? Tataran akade, akademisi kan? Ya. Maka demikian pula kemudian dibutuhkan buku pegangan. Ibaratnya buku apa? Buku tuntunan modul sehingga guru-guru yang ada guru-guru -guru menuliskan buku-buku tentang fikih Islami tadi dan akhirnya dia pun merangkum dalam fikih tersebut ya apa yang mereka lihat aslah dari madhab-madhab yang yang ada pula ya. Baik, ataupun kalau mereka menulis dengan satu madhab tertentu, maka mereka juga kadang menukil dari madhab yang lain dalam batasan yang terbatas dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian tadi. Baik, wa ya al mausuat fil fiqhi. Lalu muncullah kemudian ensiklopedia fikih. Ya, dan yang pertama kali juga terbitnya di ya eh, di antara yang pertama kali ya, terbitnya juga di Kairo. Majlis ya Al-A'la li Syu'unil Islamiyah menyusun mausuah fiqhiyah. Namun disebutkan dalam referensi yang lain bahwa yang paling pertama menyusun mausuah Fiqhiyah ini adalah di Suriah. Di Suriah pada tahun 1379 Hijriah. Ya. Kemudian Mausuah yang berikutnya Mausuah Fiqhil Islami di Mesir 25 juz yang sudah diterbitkan pada masa penulisan kitab Wahbah Zuhaili ini. Adapun jumlah juznya katanya disebutkan bahwa dia sekitar 50-an juz, ya. Wallahu alam. Ya, kemudian Mausuah Fiqhi Al-Kuwait ya Al-Kuwaitiyah yang sekarang masyur. Ada berapa jilid ini? Berapa jilid sekarang Ustaz? 82. Masya Allah. Kata Ustaz Rizki dulu 82 jilid, ya. Mau ya 42 afan, 42. <laughs> Dan itu dimulai awal pembentukannya sejak tahun 1967 dan terbit tahun 1977. Sebutkan dalam uh, referensi yang lain, ya. Jadi terus dicetak, dibuat dan dibentuk. Orangnya bisa berganti, tapi masyru'nya tetap konsisten untuk diteruskan dan disusun dalam dengan bentuk huruf hijaiyah, ya. Alfabet bukan tabib tabwib fiqhiyah. Ya. Kemudian kata beliau wa anjazat diskat fil fikih islami. Nah, ini tentunya zaman tatawur, ya. Eh, hasub al-ali ketika adanya komputer, ya kan? Ya. Bertambahnya ya kemajuan teknologi, maka sekarang dalam bentuk disk ya, ya, ya. fikih islami di Kuwait mengumpulkan ya 300 600 eh, jilid ya Mithlu Jami Al-Fiqhi, seperti Jami Al-Fiqhi fi syirkati harf, ya. Yang diterbitkan oleh syirkah al harf Harf wa kana awal nuwatin lil mawsu'ah kitab Al-Fiqh Al-Islami wa adillatu li Dr. Wahba Az-Zuhaili 8 mujalladat. Dan kata Syekh Wahba zuhaili ya adalah bibit pertama dari adanya mausua ini adalah kitab Fikul Islam wa Adillatu, Fikul Islam wa adillatu. Ya. Baik, ini tetap dalam nifak awalnya dari nifak al-jami'iyah juga. Jadi asalnya dia juga mukarrar. Kalau di Pakistan dia jadi e, mukarrar tadris di jamiat yang ada di Pakistan. Gitu ya, seperti di Jami'ah Al-Alamiyah Al-Islamiyah Pakistan. Baik. Thumma tubiat al, uh, ya kemudian disebutkan cetakannya ya. Dengan cetakan yang kelima, ke-15 itu 11 jilid dan sekarang sudah sampai pada cetakan ke-20. Baik. Wa ta'addadat marakiz sunnah an-nabawiyah wa sadarat aqras diskat fiha مثل موسوعة سهر في الرياض لسبع كتب كبرى كتب كتب كبرى كتب كبرى ثم صدر عام ya disk wahid yashmulu 400 mujallad wa mawsu'at dhahabiyah. Ya. Jadi berkembang terus tentu saja mausuah fikih tersebut ya dengan bentuk yang lebih sederhana lagi dalam bentuk disket ya yang tentunya akan semakin mudah untuk di, dipakai mudah untuk tersebar ya zaman teknologi digital sekarang ini apalagi ya dan dimulai tahun 1998 ada ya kurang lebih 400 jilid dari kitab-kitab fikih dikumpul dalam Mausu'ah Dahabiyah. Ya, dalam Mausu'ah Dahabiyah. Wa kana min athari sahwa al-islamiyah fi rubu' al-akhir min qarn al-20 at-tawajjuh nahwa tatbiq ahkam al syariah al-islamiyah fil qawanin al-ma'mul biha fi ad-duwal al-islamiyah wal arabiyah Demikianlah beliau sebutkan kemudian bagaimana perkembangan fikih Islami sampai sekarang ini yang dengan adanya kebangkitan Islam Sahwa al-Islamiyah pada seperempat yang terakhir dari abad ke-20 ya akhir tahun 1900-an gitu maksudnya menuju tahun 2000 ya adanya tawajjuh ya adanya eh, arahan-arahan uh, arahan -arahan untuk terbentuknya atau untuk penerapan hukum-hukum syariat Islam ya sebagai undang-undang yang berlaku di negeri-negeri Islam dan negeri-negeri Arab ya maka muncullah kemudian ya bibit-bibit yang baik dalam perkara ini baik di kerajaan Saudi Arabia maupun di Pakistan ya sampai kemudian dibentuklah ya majlis niabi ya pada 19 Jumadil Akhir akhirah tahun 1419 ya atau tahun 1998 ya untuk menetapkan bahwa hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa hukum-hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan masdarul awal litasyri merupakan referensi dasar untuk penetapan syari syariat maksudnya tasyri bermakna takmin sebagai undang-undang undang, ya mulailah muncul perkara seperti ini Ya. Ya. Dan masyhur ya apa yang dilakukan oleh pemimpin Pakistan yang terdahulu ya yaitu siapa uh, yang jenderal ini setelah Minazir Muto yang pada era-era Afgan ya dan sesudahnya ya yang dia kemudian menetapkan sebuah muqaddimah yang sampai dinukil di majalah Buhut al islamiah pidato dari beliau tentang muqaddimah penerapan pengantar penerapan hukum Islam di Pakis di Pakistan bukan yang terburu di pesawat di bom di helikopter pemimpin Pakistan yang dari militer juga sebelum Nawaz Sharif. Astagfirullah. Ya. Saya lupa nih, ya. Baik. Dan sekarang semakin berkembang secara khusus dalam bidang niaga, dalam bidang ekono, ekonomi Islam ya dengan terbentuknya masarif al-islamiyah ya lembaga tamwil ya islami ya dan lain sebagainya ya maka ini dipandang merupakan bentuk dari tajdid bentuk dari tajdid ya dalam fase tashri' ahkam syariah atau dalam fase uh, eh, fikih al-islam al-islamiyah ya maka kita sekarang berada di era ini. Kita sekarang berada di era ini. Bukan berarti dengan itu berarti daurul madzahib perintah bahwa peran dari madhab-madhab yang ada sudah selesai, tidak. Ya, tetap ada peran yang kuat dari madhab-madhab yang ada dan dari situlah kemudian muncul apa yang disebutkan dari tatawur ini. Ya. Maka pengenalan terhadap madhab-madhab tersebut akan memberikan kekuatan akan apa yang seharusnya dan lebih layak dalam menghadapi tantangan zaman. Ya, semakin sedikit bahagian kita dari madhab-madhab tersebut, pengetahuan akan madhab-madhab tersebut, akan semakin sedikit pula pengetahuan kita dalam menyelesaikan permasalahan um, umat. Ya, itu perkara yang diingatkan dalam permasalahan ini. Yang ada pun dalam tatbik perkara yang tidak bisa dinafikan. Dan sebutkan perkara yang tidak bisa dinafikan. Apa yang terjadi dari kebutuhan umat akan penjelasan agama ini. Ya, dakwah yang tersebar. Seperti yang disebutkan tadi ada pertanyaan dari salah seorang ikhwah tentang e, bagaimana kalau kita mengikuti suatu pendapat ya atau mendapatkan nasihat dalam suatu permasalahan ya Apakah kita harus mengetahui salaf kita dari madhab yang ada, ya? Atau, atau bagaimana sikap kita jika ternyata bahwa dia tidak ada keterangan e, salafnya atau bahwa dia, dia tidak ada pendahulunya dari madhab yang empat maka kita harus menolaknya dan lain sebagainya. Maka kita ingatkan bahwa apa yang disebut dari madhab itu adalah wasilah, ya, wasilah. Karena goyah kita adalah ya al-amal bil kitab was was sunnah. Ya, maka dia adillah. Dia menunjuki kita kepada bagaimana memahami Alkitab dan As-Sunnah. Dan dalam praktek dakwah tentu saja kita menyebarkan keba kebaikan dan mengajarkan umat untuk tunduk kepada da dalil, untuk tunduk kepada dalil, ya, dan mengamalkannya. Ya. Adapun bagi kita memiliki tanggung jawab untuk melihat dengan baik dalil tersebut dari sisi sebutnya sah tidaknya riwayat tersebut, dan juga dari sisi dila dilalah. Namun bukanlah merupakan syarat untuk kita mengetahui ya atau menyebutkan kepada orang yang akan kita sampaikan kepada mereka perkara kebaikan tadi menyebutkan siapa yang berpendapat dari para ulama dalam masalah itu dan siapa yang menyelisihinya dan bagaimana yang roji dari pendapat tersebut dan bagaimana dalilnya? Tidak, ya. Ya. Dalam praktek dakwah maka tidaklah itu merupakan suatu perkara yang diharuskan, ya. Maka dengan demikian dalam praktek dalam praktek dakwah dan seterusnya, ya, memang yang diinginkan adalah bagaimana kita mempelajari ya dinul Islam ini bil adil bil adillah dan kemudian mengikuti apa yang datang dari penjelasan dan alur para ulama dalam istikhrajul ahkam minal adillah dari bagaimana mereka metodologi mereka dalam mengeluarkan hukum dari dalil yang ada demikian pula dalam menempatkan hukum kepada masalah-masalah yang berkem yang berkembang yang pasti haruslah memiliki dhabit memiliki dasar dan kaidah sebab jika tidak akan terjadi fawdah kegoncangan ilmiah, meskipun disebut ilmiah, tanda kutip, ya, yaitu kelihatan intelek dengan menyebutkan ini dalilnya dan sebagainya, tetapi dalam hal penerapan dan kaidah ia tidak punya kaid kaidah. Ya rumah rumah arrih. Ya du rumah arrih haitsu darat. Ia berputar bersama angin dimanapun angin berla berlalu. Tidak seperti itu. Ada tidak ada kaidahnya ya. Dan itu diketahui dengan muamalah kita dengan nusus syariah dan penjelasan para ulama metodologi mereka dalam memahami dalil-dalil syari syariat dan mengeluarkan hukum darinya dan menempatkannya kepada qadiyah muayyan muayyanah ya kepada permasalahan tertentu tertentu dari itu kemudian kita mempelajari ya nami ikhwani dan bahwa tidak sepantasnya setiap orang ya tasaddali hada tidak sepantasnya setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan seperti ini, ya harus ada syarat dan kapasitas yang dengannya seorang membeli tingkatan tersebut. Jika tidak, maka hendaknya ia menyerahkan itu kepada ahlinya. Dan yang sekarang, meskipun ada perdebatan dalam masalah ini, ya sebagian besar dari para ulama ya dalam prakteknya, baik secara kelembagaan maupun dalam secara individu, dalam otoritas pribadi maupun otoritas kenegaraan menyerahkan itu ya kepada apa yang disebut dengan disebut tadi majami wal muktamarat majami dan muktamarat ya meskipun dalam hal penerapannya juga masih dalam batas tertentu artinya bahwa apa yang merupakan hasil dari muktamarat itu ternyata juga masih kurang sosialisasinya, ya enggak? Masih kurang sosialisasinya. Padahal sepantasnya perkara-perkara seperti itu lebih disosialisasikan. Paham ya? Ya. Karena mereka meskipun istihad, tetapi istihad dari sekelompok orang. Dan istihad yang juga melalui proses yang panjang. Dan istihad yang mereka juga membangun istihad itu di atas pengetahuan mereka kan madhab yang em, yang empat. Dari Maroko yang datang mufti-mufti dari madhab Maliki. Dari Indonesia, meskipun ada Muhammad Nasir, ya, tapi juga ada Kiai Sahal Mahfud, ya, dari Syafi'iyah. Kalau M. Nasir dari hal Halkatul Tajdid, hitungnya begitu. Ya, Ustaz ya? ya dari Halkatul Tajdid beliau, dari Masyumi kan? Jadi beliau lebih Eh, meskipun dasarnya Syafi'iyah juga beliau lebih terbuka kan begitu ya tapi yang dari NU tentu saja dia dari Syafi'iyah demikian pula dari Pakistan ya dari ahlul hadis Pakistan yang mereka lebih terbuka dan juga diambil dari yang lain seperti dari Diobanda di India dan sebagainya yang mereka Hanaf, tulen gitu tetapi mereka berdiskusi dalam perkara tersebut ya memperbandingkan nusus yang didapatkan dari imam mereka dalam masalah-masalah kontemporer dalam masa masalah istihadiyah ya dan kemudian sampai pada satu karar dan nanti natijah jadi ini perkara yang tidak bisa kita anggap re, remeh dari sisi proses dan oto, kapasitas dari orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut dan ingat otoritas yang ada di mana pribadi dan lembaga bahkan negara negara yang mengutus mereka mereka ya sehingga yang sangat kita sayangkan adalah kurangnya sosialisasi. Ada nggak di antara kita tersebar keputusan dari Mujamma Fikil Islami misalnya atau Muktamar? Ya tidak, tidak ada, jarang sekali itu teman. Alhamdulillah sekarang ada bisa kita download ya buku-bukunya ya apalagi pada era Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala beliau cetak dan sebarkan luas gitu. ya pada era Abu Zaid ya tapi sampai sekarang masih terus ada pertemuan-pertemuan itu. Ya, boleh jadi juga ada tapi di kalangan mutakhasisin, di kalangan orang-orang yang memang khusus dalam e, berkutat dalam bidang tersebut. Ya, berkutat dalam bidang tersebut. Maka kita tidak boleh untuk kemudian meremehkan apa yang ada dalam poin-poin karar mereka itu. Ya. Sebagaimana kita ingatkan pula kesalahan sebagian saudara-saudara kita ketika berbicara tentang permasalahan kontemporer tetapi tidak mau untuk mendengarkan ya bagaimana permasalahan tersebut dalam bidang keilmuan yang menjadi dasar adanya permasalahan itu. Misalnya, tibun nabawi. Ya. Maka seharusnya meskipun konteksnya nanti adalah hukum syariat mereka membutuhkan untuk bertemu dengan para dok, dokter, praktisi dan akademisi dari cabang ilmu yang permasalahan tersebut berasal darinya. Tentang masalah ekonomi Islam, ya. Tidak mungkin kita bicara ekonomi Islam yang kontemporer apalagi tanpa bertemu dengan para bankir. Ya, Bicara tentang hukum Islam, takmin, Ya. Maka tidak akan mungkin kita berbicara ya tanpa bertemu dengan para ahli hukum. Baik hukum tata negara maupun hukum ya yang berkaitan dengan akamul jinayat, hukum-hukum kriminal dan perdata dan seterusnya. Ya. Maka dengan bertemu dengan mereka kita mendapatkan masukan, informasi yang cukup tentang permasalahan tersebut dan latar belakangnya. Setelah itu, dicarikan oleh para ulama yang kapabel, yang punya kapasitas, akan hukum dari masalah tersebut dengan melihat dalil-dalil syariat, nasan wa istibatan. Baik melalui tekstualnya maupun kontekstualnya. ya Bahkan dengan kaedah-kaedah dalam mengambil hukum. Kawaid. Ya, wabawabid fi istikhrajil ahkam minan minan nusus dengan ijma dan kias istishan ya bara'atul asliyah dan istisla atau masalihul mursalah paham ya ya dengan itu maka hasil yang ditetapkan nantinya keputusan akhir yang diambil akan jauh lebih dekat kepada kebenaran kebenaran karena dipinjau dari berbagai as aspek nah itu ya jadi itu yang perlu kita, kita ingatkan sehingga ketika membahas masalah satu permasalahan fikih, ya betul kita harus membuka buku-buku fikih dari para fuqaha aimatul madzhab. Tapi jangan lupa untuk membuka ya buku-buku yang membahas tentang masalah tersebut, ya seperti masalah ekonomi tadi, masalah bank, masalah Islamiyah misalnya kan, ya kemudian masalah zakat dan perkembangannya seterusnya dari buku-buku yang dikarang oleh mereka ya yang sebagian mereka boleh jadi orientalis, ya. Sebagian lagi bahkan ya dari golongan sekuler, ya. Tetapi mereka praktisi dan akademi dalam bidang tersebut, ya. Sehingga kita punya gambaran tentang suatu perma permasalahan. Wallahu a'lamu bissawab Ya. Baik, ini mungkin akhir dari pembahasan kita ikhwani fiddin azanillahu yakum. Dengannya kita menyelesaikan pembahasan tarikh tasyri' al-islami Tentu saja tidak cukup untuk memuaskan dahaga ilmu ikhwah seluruhnya. Ya. Tetapi bagaimanapun kita terbatas dengan waktu dan yang diinginkan adalah pengantar, ya. Dan tentang tarikh tasyri' Islam ini dibahas dalam pembahasan yang luas oleh para ulama. Kitab yang kita pegang hanya 28 halaman. Dan ini kitab yang paling ringkas yang pernah kami dapatkan, yang pernah kami dapatkan, mungkin yang lain pernah dapatkan tentang tarikh tashri Islam Islami. Yang lain seratusan bahkan ada yang sampai seribuan tujuh ratus halaman. Ya, ya. Demikianlah. Jadi menunjukkan luasnya nitab dan sebagian memang dari tarikh tashri Islami ada cabang-cabang permasalahan seperti yang disebutkan sebagian ustaz tadi tentang masadir masadir tashri referensi dasar hukum Islam itu bagian dari tarikh tashri Islami bagian dari tarikh tashri Islami. Sehingga sebagian dari ulama tarikh tashri memasukkan pembahasan tentang masadiru at tashri al-islami, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas dalam pembahasan itu. Ya, juga ada tentang masalah madai al fiqiyah al-islamiyah. Dia juga faham tersendiri juga cabang ilmu. Masuk dalam bagian tarikh tashri Islami juga tentang madafiki yang ada dan bagaimana spesifikasi setiap madhab, bagaimana awal terbentuknya, siapa pendirinya, ya, dan bagaimana juhud para ulama madhab tersebut dan apa sumbangsihnya bagi khasanah fikih Islami, ya, itu juga bagian dari tarikh tasrif Islam sehingga dibahas tentang dalam kitab itu dalam kitab tarikh tarikh Islami tentang tokoh-tokoh imam madhab, ya, kemudian bagaimana keutamaan mereka, spesifikasi madad mereka, buku-buku saja apa, saja yang dikarang dalam madad tersebut, ya, dan apa sumbangsih mereka dalam permasalahan dalam khazanah fikih Islami, nah itu juga. Jadi masing-masing memiliki ya cabang permasalahan yang luas, ya, yang dengan mengetahui perkara-perkara tersebut, meskipun tidak detail secara global, urusul aklam, poin-poin penting dari permasalahan itu setidaknya membantu kita dalam memahami fikih Islam yang luas ini dan dinamis membantu kita untuk melihat ya kedekatan dari fikih tersebut yang dia adalah akam al-mustambata dengan dalil dalil syari syariat. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sekian demikian ikhwan fillah. Ada pertanyaan? tentang penyebaran e, eh, madzhab fikih tersebut ya apa-apa saja faktor yang melatar belakangi tersebarnya fikih tersebut dan mengapa kemudian daerah dan cakupan wilayah dari madzhab tersebut itu itu saja ibaratnya seperti sudah terpola ya maka ini diingatkan dalam tarikh tafsir islami dalam buku-buku referensi yang lain seperti Syekh At-Turaifi misalnya ya juga Syekh Ilyas Dardur ya Beliau menyebutkan tentang uh, penyebaran, bahkan sebagian menyebutkan tentang uh, mengapa madhab-madhab tertentu itu diterima dengan baik di sebuah negeri, meskipun ada madhab-madhab yang lainnya masuk di dalamnya. Tapi kalau dia lebih dominan, bahkan terkadang lebih dominan madhab yang belakangan masuk dibanding yang lebih dahulu. Dahulu. Nah, ini tadi yang yang kita sebutkan sesuai dengan awal dari munculnya madhab-madhab itu sendiri. sendiri. Di faktor dan latar belakangnya. Ya, sesuai dengan latar belakang timbulnya madhab-madhab tersebut. Ya, ketika e, kemampuan akan penguasaan riwayat. Ya, yang riwayat tersebut merupakan aslul madah tashri. Ya, yang darinya kita mengambil kesimpulan hukum, ya, maka ini memberikan faktor pengaruh yang besar dalam penetapan dalam penetapan eh, hukum dan akhirnya dengan sendirinya mengarahkan kepada kecenderungan mengarahkan kepada kecenderung kecenderungan penerimaan terhadap madhab yang ada ya. seperti kita ketahui bahwa Hanabilah ya banyak di daerah Jazir Jazirah sampai sekarang meskipun juga ada Syafi'iyah berkembang ya ya tetapi di sana yang banyak adalah Hanabilah tapi tidak dingkari bahwa di antara uh, uh, uh, madhab yang kuat di Saudi juga adalah khususnya daerah Syamal ya itu Syafi'iyah ya ya Sam sampai sekarang tokoh yang terkemuka dalam madhab Syafi'i di sana adalah uh, Abdul Ilah ya Al-Arfaj ya ya dan beliau dalam pembahasan kitab beliau uh, dalam bentuk muhadharah kitab Matan Abi Suja Beliau sebutkan silsilah madhab syafi'i yang ada di Jazirah. Beliau sebutkan sanatnya. Ya, jadi ada. Tapi yang dominan adalah Hanabilah. Kenapa? Ya karena tadi tabiatnya. Ya riwayat asal riwayat dan sebagainya tadi. Kemudian seperti di Suriah juga ada Hanabilah. Ya, ya. Kemudian di daerah Maghrib misalnya. Ya, dulu berkembang Zahiriyah. Ya, di Andalus maksudnya dari Andalus ya darah sekarang Spanyol ya sekarang sudah hilang sekali ya berkembang zahiriyah ya kemudian hilang inqarada ya kemudian di Maroko yang berkembang adalah Malikia ya ya karena apa yang dibawa dari murid-murid Imam Malik ke wilayah Maghrib ya dan mereka kemudian berkembang dengan fikih tersebut fikun nusus dan orang-orang Maghrib terkenal dengan hafalan mereka yang sangat sangat kuat. Ya. Kemudian Mesir itu pada uh, yang ya, banyak Syafi'iyah, tapi sebelumnya yang berkembang adalah Hanafiyah. Ya. Turki Hanafiyah. Ya. Turki Hanafiyah. Tapi kebanyakan Syafi'iyah ada di Mesir. Kemudian di Malaysia, Indonesia tentu saja adalah Syafi'iyah, ya. Dan itu dimulai dari para haji yang berangkat ke Hijaz. Ya, para haji yang berangkat ke Hijaz, ya, yang kemudian mereka pulang membawa fikih di mana di Masjidil Haram ketika itu berkembang fikih Syafi'i. Ya. Pulang dan fikih Syafi'i memadukan antara ra'yu dan tadi kita sebutkan riwayah. Ya. Dan sifat dan tabiat dari masyarakat Indonesia atau masyarakat Melayu ya yang mereka juga ya dalam hal riwayat tidak sebegitu kuat dibanding orang-orang Maghrib kan gitu ya ya dalam hal hil hifzul hadis ya jauh kita dibanding orang-orang Maghrib Maroko ya dan kemudian dalam hal dan itu membentuk membutuhkan adanya istimbat yang kuat ya maka terjadilah apa yang disebut dengan perpaduan dari harakat tersebut maka hal ini mudah apa yang masuk dari itu mungkin secara umum Allah alam bisawab eh, bisa dilihat dalam sebagian kitab-kitab yang menerangkan tentang tarikh tashri' al-islami tersebut ya tentang eh, cakupan madhab dan lingkupnya dan latar belakang tersebarnya madhab tersebut fi anhail alam di wilayah-wilayah negeri-negeri Islam wallahu alamu bisawab <laughs> Mantap acak, acak iya. Ya. <laughs> Ya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya madhab baru sekarang ini. Ya, kenapa? Karena apa yang diinginkan dari madhab-madhab tersebut, ya, adalah dawabid dan kawaid. Dawabid dan kawaid. Dan dawabid dan kawaid tersebut telah dikumpulkan oleh para ulama, telah dijelaskan oleh mereka, ya kan? Ya, sekarang yang terjadi adalah bahwa dalam kaidah yang berbeda dari madhab-madhab tersebut yang pasti akan menimbulkan hasil atau produk hukum yang berbe yang berbeda. Dan ini menuntut adanya penyelesaian ya, baik dari tatanan individu maupun tatanan masyarakat masyarakat, khususnya dalam apa yang disebut dengan undang-undang. Kan begitu ya? Ya. Harus ada kesepakatan seperti masalah tasyrik misalnya atau pengadilan agama dan sebagainya. Harus ada kesepakatan, ada titik yang disepakati, ya. Sehingga itu menurut adanya satu penyelesaian. Nah, maka cara penyelesaiannya adalah apa? Dengan mempertimbangkan apa yang datang dari ya kaidah-kaidah tersebut dan melihat tajadubul qawaid saling tarik menariknya kawaid dalam menetapkan satu hukum tertentu dalam satu permasalahan. Mana yang lebih dekat? Mana yang lebih aslah? Ya. Tapi ini kita sebutkan bahwa ini dalam tataran yang bukan setiap orang. Dalam tataran ya yang luas tentu saja finitab al-ausa khususnya dalam nitab al-faradi yang sifatnya adalah ifrat Seseorang akan diberikan beban, diwajibkan dengannya untuk melaksanakan perkara-perkara tersebut, apa yang disebut dengan wazi sultani. Ya, maka yang seperti ini dibutuhkan, dibutuhkan. Sebab kalau tidak maka akan terbuka ruang untuk terjadinya pengabaian hak karena masing-masing berdalil dengan madzhab yang ada, apalagi muncul kemudian apa yang disebut dengan tatabbu ar-rukhas, mencari yang paling ringan dari semua madhab, yang paling cocok dengan hawa, naf, hawa nafsu, maka akan rusak kemudian tataran hukum Islam itu dengan sebab perkara-perkara yang terabaikan dari masalah tersebut. Wallahu alam. Jadi tidak ada, ada hajat untuk membuat madhab yang baru. Tidak ada hajat untuk membuat madhab yang baru. Kalaupun ada, pasti tidak laku. Pasti tidak laku. Dijadikan tidak akan laku. Ya, Ya, kecuali tadi kita membangun masyarakat yang dia tetap dalam kebodohan. Menina membokkan mereka di atas kebati kebatilan. Nah, maka itu akan terjadi. Ya, tetapi niat. Al-an zaman infitah. Sekarang zaman keterbukaan. Bukan hanya masalah ekonomi, Nia dan sebagainya tadi. Masyarakat ekonomi Asia, bukan hanya itu. Bukan masalah masalah ekonomi, dalam masalah informasi. Ya, Demikian pula masalah ilmiah. Sekarang akan sulit bagi kita untuk membatasi. Ya, apa yang telah terbuka lu luas. Tapi satu sisi perlu ada arahan yang mengatur agar keterbukaan itu bukan jadi kebablasan. Ya, bukan justru menjadi bola liar yang justru akan mendatangkan kepada umat mudarat yang lebih besar lebih dari apa yang disangka dari kebaikan yang diharap diharapkan. Apa tadi? Fawda ilmiah. Kegoncangan. Anak kecil pun pandai berdalil dengan Syekh Gogel. Fatwa Syekh Gogel misalnya. Ya kan? Bolehnya ini perkara-perkara masyarakat barang boleh. Kenapa? Saya cari di Google ada ulama yang mendukungnya misalnya. Ya? Atau ada fatwa nyeleneh yang membolehkannya. Paham ya? Makanya salah satu contoh dari bentuk faudah yang dimaksud. Maka juga harus ada dawabit, ada kaidah. Ya. Dan apa yang dituntunkan oleh para ulama dalam mempelajari ilmu ya dengan metodologi tersebut adalah metodologi yang sudah lengkap sekali. Ya, seperti disebutkan bagaimana dalam madzhab-madzhab fikih pun ada tingkatan kelas dalam mempelajari ilmu fi fikih. Dimulai dari mukhtasarat, lalu kemudian yang lebih luas sedikit, ya. Yang tawassut sampai kepada yang mutawwalat, yang luas, ya. Setelah itu seorang bertambah untuk melihat ada yang mengumpulkan fikih ala qaulin wahid. Satu qaul saja. Dan tidak sebutkan qaul yang lainnya. Seperti misalnya Umdatul Fikih, ya. Ada yang kemudian mulai menyebutkan dua tiga pendapat pendapat seperti Al-Kafi. Ya, Ibnu Ibnu Qudamah juga, ya. Demikian. Ada yang kemudian sudah meluas, tarjih seperti majmu' syarah, eh, seperti apa? Al-Mughni. Ya, oleh Imam Ibnu Qudamah al-Mak. Maka disitulah. Jadi ada tingkatan pula kan begitu ya. Maka itu metodologi yang sudah ada pada mereka. Yang mereka ajarkan kepada kita untuk kita lewati, ya. Maka ikutilah metodologi tersebut, ya. Dan engkau akan sampai pada apa yang sampai padanya atau paling tidak seperseratus dari apa yang sampai kepadanya para imam tersebut. Ya. Target kita bukan untuk seperti, seperti mereka, tapi memahami. Ya, min haitsu akhadhu. Dari mana mereka mengambil? Mengapa mereka mengambil kesempatan kesimpulan hukum seperti itu? Oh, begini. eh Dan kita mempelajari dengan metodologi mereka mereka tersebut. Wallahu alam bishawab. Metode itu telah melahirkan para ulama. Ya kan? Adapun misalnya belajar lewat Mbah Google tadi, adakah mengeluarkan para ulama? Belum ada sampai sekarang yang terbukti kan ya. ya. Ada pun metode inkibab ya, duduk ya, rukun amama ulama, duduk dalam para ulama, mengambil ilmu belajar, menghafal dan sebagainya. Dialah yang mampu melahirkan generasi-generasi berikutnya yang atas ilmu syariat dan fikih Islam yang rosim, yang terjaga kokoh. Baik. Semoga Allah munculkan generasi-generasi tersebut. Amin rabbal alamin. Ya, nasihat dari para ulama adalah kita mempelajari madhab as-sair fi baladik. Madhab yang berkembang di negeri kalian. Kenapa? Dia ashal li ma'rifatil madhahib. Pertama lebih mudah untuk mengenal madhab. Ya, karena dia perkara yang sudah ada dan diketahui berkembang. Kita lebih mudah untuk menelaah apa sisi pendalilan mereka. Lebih mudah, ya. Dan yang paling penting, lebih mampu mendapatkan guru-guru yang mengajarkan fikih tersebut, madhab tersebut kan begitu. Ya. Tetapi ingat bahwa madhab hanyalah sebagai wasi wasilah tadi. Ya. Bukan berarti terlarang untuk adanya madhab yang lain. Tidak. Kita ingatkan bahwa sesungguhnya di semua negeri tidak ada yang satu madhab merajai secara total. 100% tidak ada. Di Irak juga ada madhab-madhab yang lain ya di Suriah, di Mesir dan sebagainya itu ada ada madhab-madhab hatta di Pakistan. Di Pakistan kan madhab Ahnaf. Ya. Kemudian saingannya adalah Ahlul Hadis. Atau disebut dengan Jamiah Salafiyah, Ahlul Hadis, ya. Maka saingan mereka. Tapi dalam praktiknya Ahlul Hadis ini juga ada yang cenderung kepada Syafi'iyah, ada yang cenderung kepada Hanaf, Hanabilah. Ya. Jadi dalam praktiknya pasti tetap saja ada. Tapi tadi madhab as-sair, madhab yang tersebar yang banyak di negeri kita itu akan lebih mudah bagi kita untuk mempelajarinya, mem memahami sisi-sisi pengambilan dalilnya. Meskipun kita tidak mengikuti madhab tersebut dalam semua perkara yang mereka pilih. Tidak. Ya? Ya. Apalagi jika dalam madhab itu sendiri ada makhrajnya. Dalam madhab itu sendiri ada makhrajnya. Ada ulama yang ternyata menyelisih pendapat Uh, yang masyhur dalam madhab ya tetapi dia lebih dekat kepada da, dalil tadi ya wallahu a'lam bissawab tapi tadi ya nasihat para ulama dalam masalah ini ya maka meninggalkan madhab dan mengatakan bahwa orang yang mempelajari madhab maka dia adalah taklid dan mengajarkan jumud itu adalah satu kesalahan besar yang diingatkan oleh para ulama dan ada ya kitab-kitab yang bagus dalam masalah seperti ini yang kita nasihatkan kepada ikhwan untuk dibaca untuk mengetahui hakikat madhab itu dan bagaimana kedudukan dan kepentingannya ya ya Ya, kitab ini. Ya. Karangan dari Syekh Abdul Fattah bin Saleh Al-Qudaish Al-Yafi'i dari Yaman. Kitabnya At-Tamadhub. Dirasatun ta'siliyatun muqaranatun lil masail al-muta'alliqa bit-tamadhub. Judulnya At-Tamadhub. Bermadhab dirasatun ta'siliyatun muqaranatun lil masail al mutaalliqa bit tamadhub ya dirasah ta'siliyah ya muqaranah lil masail al mutaalliqa bit tamadhub jadi membahas tentang masalah tamadhub pernak-perniknya dasarnya dan sebagainya ya kitab ini kitab yang bagus asalnya dia risalah eh, jami'iyah diberikan mukaddimah oleh Syekh Dr. Mustafa Said Al-Khan kemudian juga Qadi Yaman Muhammad bin Ismail Imrani ya kemudian oleh Ustadz Dr. Hasan bin Muhammad Makbul Ahdal dan Syekh Dr. Muhammad Al-Hasan bin Mustafa al Baga, ya saya ini kitab yang bagus membahas tentang tamaduk ini agar kita punya pandangan yang lurus tentang tamaduk ya tidak kemudian kita menjadi seorang yang anti madhab ya dan meremehkan madhab-madhab yang ada dari madhab ulama Islam karena dia adalah di antara khazanah fikih Islam yang tidak mungkin seorang akan sampai pada tingkatan yang apapun dia sampai sekarang ini tanpa juhud yang luar biasa dari para ulama madhab tersebut. Rahimahumullahu jami'an. Taib. Ada lagi buku-buku nanti insya Allah saya, saya tuliskan mungkin buku-buku untuk referensi yang sifatnya untuk mutolaah bagi ikhwan yang ingin pelajari tentang masalah tersebut ya e, termasuk ada fatwa e, atau karar dari fatwa lajnah daimah mendudukkan tentang masalah madhab itu sendiri ya yang kita diperintahkan untuk mempelajari fikih dari madhab ya baik saya kira itu ada yang lain cukup ya baik saya kira demikian ya ini mohon maaf atas apa yang ada dari keterbatasan karena memang kita terbatas oleh waktu, terbatas dengan materi, terbatas dengan orang yang membawakannya juga, ya. Tetapi bagaimanapun semoga kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran kita selama daurah ini baik dari tarikh tasir islami maupun dari maqasidus syariah dan paling tidak memiliki gambaran wawasan tentang khazanah fikih islami dan daurnya peranannya dalam kemaslahatan umat dan menyelesaikan setiap problematika umat manusia. Bukan cuma umat Islam, umat manusia. Apa yang telah disadari oleh orang-orang kafir, ya, baik dari kalangan mustasyrikin, orientalis, maupun orang-orang awam dari mereka atau orang-orang tokoh-tokoh apa yang terdiri di antara mereka yang akhirnya menyebabkan mereka berduyun-duyun masuk ke dalam Islam.